Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar La hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Semoga Allah yang maha kuat menggolongkan kita kita menjadi manusia kuat. Kuat lahir, kuat akal, kuat batin. Karena ternyata manusia yang dicintai Allah, manusia yang dianggap lebih baik dari oleh Allah adalah kaum mukmin yang kuat Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu illallah minal mu'mini do'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah dibanding mu'min yang lemah. Hadirin, asma Allah yang kita bahas malam ini adalah Al-Qawi Al-Qawi Asma Allah yang artinya Allah Maha Kuat Al-Qawi terambil dari akar kata Qaf, Waw, dan Ya yang artinya adalah keras, kuat, atau lawan dari lemah Yang dimaksudkan kekuatan ini macam-macam Bisa kuat jasadnya Bisa kuat mentalnya Bisa kuat kolbunya Bisa kuat kecerdasannya bisa kuat karena ditolong orang lain, banyak pendukungnya, bisa kuat karena pertolongan Allah. Apapun yang menjadi kuat disebut kowi Namun Allah disebut al kowi ternyata Al-Qur'an menyebut sebanyak sebelas kali Sembilan diantaranya menyifati Allah Dua Menyifati satu tentang Nabi Musa Yang kedua tentang jin ifrit Itu juga jin ifrit waktu dalam kekuasaan Nabi Sulaiman Memiliki kekuatan Dan Al-Qawi asma Allah yang dikaitkan tujuh di antara sebelah sembilan itu dikaitkan dengan aziz yang maha bijaksana. Artinya kekuatan itu menjadi dahsyat ketika yang memiliki kekuatan itu seorang yang bijak. Kekuatan Allah menyelimuti alam semesta. Allah betul-betul berkuasa penuh atas alam ini. Tidak ada satu noktah apapun, sekecil apapun kecuali takluk kepada kehendak Allah. Semuanya angin, bulan, bintang, galaksi, tetesan hujan, jin, malaikat, Semuanya takluk kepada kekuasaan Allah. Loh, kok setan membangkang? Setan membangkang itu pun dengan izin Allah. Allah tidak mengizinkan takluk juga. Kenapa ada manusia-manusia yang ingkar malah menentang Allah? Itu pun dalam kekuasaan Allah. Siapa yang mendetakkan jantungnya? Siapa yang menghela nafasnya? Orang-orang yang durjana sekalipun dalam kekuasaan Allah. Allah yang menidurkan. Allah yang memberi makan. Allah yang menuakan. Dan pada saatnya Allah yang mematikan. Kalau dia hebat, jangan tua. Kalau dia hebat, jangan nafas. Ini yang hadir di sini kekuatannya paling tinggi tiga menit. Coba ada kantong kresek pinjam satu dan kita bungkus salah seorang sukarelawan. Ada yang berminat? Yang paling gagah saja kita cari. Pemuda, nah ini satu gagah nih. Ayo kita bungkus kepalanya dengan kantong kresek. Ingin apa saja silakan. Tapi pada detik ke-39 pasti keinginannya cuma tinggal satu. Ingin apa? Ingin nafas. Jadi apa yang kuat? Tidak ada kecuali yang dikuatkan Allah. Nah saudaraku sekalian, Allah Maha Kuasa dan kuat tidak gentar terhadap apapun karena Allah menguasai segala-galanya diancam oleh siapapun tidak ada artinya karena yang mengancamnya juga makhluk Allah sekarang orang-orang akan berkhianat kepada Allah tidak akan berkurang kemuliaan Allah berapa sih jumlah manusia dibanding dengan makhluk yang ada di dunia ini berapa ratus triliun dan semuanya bertasbih. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, kita harus tahu bahwa kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Semua makhluk dalam kekuasaan Allah. Bagaimana perang kemarin Hizbullah Palestina melawan Israel <laughs> Israel juga dalam kekuasaan Allah Lalu mengapa mereka membom menghancurkan yang dibunuh mati, yang membunuh juga mati. Hanya katanya bedanya tentara Israel dengan tentara Hizbullah. Kalau tentara Hizbullah dan tentara Palestina itu sangat rindu mati. Kalau Israel takut mati, jadi repot. Diancam senang. Kenapa dia tidak takut? Karena memang nyawa dalam genggaman Allah. Nah saudaraku, kita harus punya kekuatan. Tapi kekuatan yang kita miliki bukan untuk membinasakan, bukan untuk mencelakakan. Dalam surat Al-Anfal Surat ke-8 ayat 60 silakan Ustaz. Allah berfirman untuk apa kita punya kekuatan Coba diingat baik-baik ayat ini Silakan Ustaz Salih A'udhu billahi rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah maha mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dirugikan. Jadi kita harus punya kekuatan bukan untuk menzolimi, tapi mencegah kezoliman. Mungkin yang fisik dulu, kita harus berjuang supaya badan kita selain sehat, kuat kita tahu badan yang sehat dan kuat bisa berbuat lebih banyak. Sakit itu membuat kita menjadi fisik kita lemah. Kita harus berupaya sekuat tenaga untuk sehat dan kuat terlepas dari takdir Allah kita diuji sakit tapi upaya kita untuk kuat itu sangat membantu kita. Kita bisa sehat, menolong orang, kita bisa melindungi. Kalau orang, kalau tubuh kita kuat, kalau kita pandai bela diri, otot kawat belung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, kita senang melihat orang-orang yang fisiknya bagus, kuat. Ada pertanyaan tapi ah, saya badan saya kecil, kurus. Saya tidak ingin sakit, tapi saya kok sakit-sakitan. Kalau fisik tidak sekuat yang diharapkan, kita punya kesempatan kekuat yang lain. Kuat ilmu. Karena dengan ilmu ternyata bisa terlampaui kemampuan fisik kita. Orang-orang yang cerdas, brilian, walaupun berbaring, walaupun tubuhnya cacat, dia berkarya. Dan pupuk iman adalah ilmu. Badan kita lemah, ilmu kita kuat, menghasilkan iman kuat. Oleh karena itulah Sambil kita tingkatkan kesehatan dan kekuatan fisik, kita pacu juga kekuatan kecerdasan kita. Hebatnya akal pikiran ini, besar kepala kita cukup sebesar ini, tapi bisa berbuat melampaui apapun yang dilakukan tubuh kita. Akal pikiran kita bisa mengatur begitu banyak urusan Orang lain yang dengan kekuatan pikirannya bisa terbang, bisa menjangkau begitu jauh. Kalau visi kita terbatas, belajarlah lebih banyak. Insya Allah kita akan lebih berkah hidup ini jika lo banyak ilmu. Tadi sore sudah dibahas Segala sesuatu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, hidup terbelenggu. Mudah tertipu dan diperbudak nafsu. Apa yang bisa dilakukan tanpa ilmu? Menjahit pakaian tanpa ilmu tidak bisa dipakai. Membuat gado-gado tanpa ilmu muntah. Apa yang bisa dilakukan tanpa ilmu? Maka tolong kalau kita ingin menjadi orang yang disukai Allah dan lebih baik dari yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ditinggikan oleh Allah orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sungguh mengagumkan bagi saudara-saudara yang tidak mau belajar Ini hebat sekali Bagaimana mungkin kita mengarungi hidup Yang masalahnya bertambah kesulitan bertambah, kebutuhan bertambah, usia bertambah, ilmu tidak nambah. Sangat mengagumkan orang yang berani hidup tanpa ilmu, pasti penderitaan yang bertambah. Tiga, kekuatan apa lagi yang harus kita miliki? Puncak dari kekuatan fisik akal adalah kekuatan hati nurani kita. Kekuatan iman inilah sebetulnya rahasianya. Dari mana lahirnya kekuatan iman? Ya dari kekuatan ilamik. Kekuatan ilmu kekuatan amal dan kekuatan ikhlas. Tadi ilmu sudah kita bahas, kalau kita ingin menjadi manusia yang kuat, iman harus punya kekuatan amal. Tahajud kita harus kuat nih. Ingin ditolong oleh Allah, tahajud kuat. Bagaimana mungkin kita mengarungi hidup membiarkan penghujung malam ngorok. Saat Allah mengundang akan menjamu, hai, kurang lebih seperti itu. Yang tobat diampuni, yang meminta diberi, yang berdoa dikabulkan, yang gelisah ditentramkan, yang sulit dilapangkan. Jawaban kita, kagum itu kepada orang yang ngorok di penghujung malam. Bagaimana mungkin kita menikmati hidup ini? Allah janji menolong seperti ada orang yang baik, kaya, perkasa, bijaksana. Ayo nak, ayo pak, ingin apa? Saya beri apa saja. Lalu jawabannya Dikala yang lain meminta, ini ngorok. Ingin kuat iman, bangun kuat tahajud. Nonton sepak bola saja kuat. kuat saum oh, gak kuat ah. saya banyak kerjaan Ramadan saum tidak saum apa bedanya saumnya sama yang membedakan apa tekadnya tidak kuat ah saya saum sampai azan aja azan duhur Ternyata kuat tekad inilah yang membuat orang kuat beramal. Saya harus menjadi ahli tahajud. Tidur lebih awal, makan tak dipenuhi perutnya. Sebelum tidur bersiap-siap dengan baik. Bagaimana mungkin saya mengarungi hidup tanpa pertolongan Allah? Capek, capek. Ruwet. Beker setel Beritahu, mah kalau bangun duluan tolong bangunkan Anak-anak tolong disiapkan gayung oleh papa Kalau papa tidak bangun juga siram Ini mama ya Supaya mama yang membangunkan papa Jangan begitu hadirin tolong anak-anak Itu perumpamaan yang tidak baik Hadirin Kuat saum Kuat baca Quran sekarang ada Quran elektronik. Saya berterima kasih kepada seorang ibu yang membelikan Quran elektronik. Memang agak mahal bagi yang tidak punya uang enaknya setiap waktu baca Qur'annya bisa diukur benar tidak bacaannya ada terjemahnya bahasa Indonesia ada terjemahnya bahasa Inggris sambil diam masukkan ke telinga hafalan jalan yang membuat kita sanggup itu kuat tekadnya banyak yang Qur'annya banyak tidak sempat dibaca tidak kuat tekadnya Ayo Kuat sedekahnya Cari uang Spesial untuk sedekah Nafkah keluarga cukup Kerja lebih keras Lebih keras Cari nafkah lebih banyak Sedekah Saya baru mendapat berita tadi siang Ada seorang pengusaha Yang sekarang kaya Apa tahu sebabnya hadirin dari mulai dia usaha kecil, yang dia lakukan adalah dia menafkahkan bukan 2,5 persen, bukan 5 persen, bukan 10 persen, tapi 50 persen. Dapat uang, kasih. Inilah yang akan membuat saya dijamin Allah yang 50% yang saya masukkan ke saku belum tentu jadi jaminan. Ini dia. Dia ongkos si orang haji. Dia punya uang sengaja terus. Luar biasa sekarang kekayaannya. Kenapa? Kuat sedekahnya. Kepada saudara-saudara yang kuat merokoknya. Saya kira siap-siap akan kuat penyakitnya. maaf tidak pernah berhenti nih saya kampanye untuk tidak merokok sebab kampanye rokok habis-habisan menghabiskan ratusan miliar cuman ini ceramah begini selamat bagi para perokok saudara akan mendapatkan beberapa bonus yang dijamin mengesankan satu saudara mendapatkan hadiah kanker ya Selamat menikmati Dua yang kuat merokoknya Mendapatkan hadiah jantung Jadi agak malas berdenyut Yang ketiga Apa <laughs> Saya tidak tega menyebutnya Flu burung ya <laughs> Aduh, ini bahasanya rahasia <laughs> nih. Siap-siap. Kalau istri punya suami perokok, <laughs> hilang nanti kejantanannya. Janin, gangguan kehamilan, karena kuatnya kuat negatif. Kuat apalagi yang harus kita miliki? Selain kuat belajar, kuat ibadah Saudara juga harus kuat nih untuk berangkat ke masjid ACM Aku Cinta Masjid Tidak ada tempat di dunia ini yang paling top selain rumah Allah Harus kuat Pokoknya saya sholat jamaah di masjid. Sekuat kemampuan. Dan harus kecewa serta merasa rugi kalau kita tidak ke masjid. Tidak boleh merasa nyaman. Terutama bagi lelaki. Masjid ini tempat terbaik di alam semesta ini. Rumah Allah. Lah kita datang ke rumah orang baik saja jamu disuguhi teh atau kopi. Ini maaf mau kolak sorabi. Kalau mau tidur itu kamar sediakan. Ini anduknya, ini odol baik orang kaya tuh kalau berbuat baik pulang diongkosi. AC nyalakan itu manusia yang serba terbatas. Datang ke rumahnya dijamu senang. Apalagi orang yang datang ke rumah Allah. Jamuannya ampunan Allah. Jamuannya rahmat Allah. Jamuannya ijabah doa. Jamuannya ketentraman batin kita. Jamuannya dibimbing hidup kita maka saya pun kagum kepada orang-orang yang tidak mau ke masjid ya. Kok bisa gitu? Di WC betah, di masjid tidak betah. Yang saya dengar salah satu yang membedakan mukmin dan munafik kalau orang beriman itu dengan masjid itu seperti ikan di dalam air kalau kita ingin tahu sifat munafik kita, kita tidak betah di masjid. Orang munafik tidak betah di dalam masjid. Itu menurut beliau. Jadi kalau kita tidak betah di masjid, ciri-ciri kita masih banyak munafiknya. Tentu saja betah di masjid bukan tidur, karena ada yang itikaf terus tanya kenapa saudara sekarang jadi rajin itikaf? Ya kan kontrakan mahal. Saudaraku sekalian, pusing lari ke masjid gelisah lari ke rumah Allah ngadu di sini aja. Kalau ngadu ke orang lain dia juga banyak masalah. Halo, saya pusing, deh. apalagi saya. Sini di masjid banyak itikaf. Kantor banyak masalah, lari ke masjid. Rumah tangga ruwet laporkan kepada Allah ya Allah ruwet nih tolong nih istri saya waduh membantah terus kalau tidak bisa dirubah ya Allah tolonglah diganti saja akhlaknya eh belum selesai saudara akhlaknya dengan akhlak yang baik Ya Allah suami saya lincah lagi nih matanya larak sana lirik sini ya sudah ya kalau tidak bisa itu ambil sajalah ya Allah dosa-dosanya saudaraku kuat ibadah penting dan buah dari kekuatan iman adalah kuat ruhiyah kalau orang yang ruhiyahnya sudah kuat katanya sama tenaganya berbeda menghujam menggugah mengubah seorang yang kuat ibadahnya dan kuat menjaga kebersihan hatinya kuat ruhiahnya diamnya berkata bertindak bertenaga. Syekh Ahmad Yasin lumpuh sekujur tubuh. Tapi menggerakkan ribuan orang, ratusan ribu orang. Mengguncang dunia, menggentarkan kawan maupun lawan. Itulah kekuatan ruhia, Buah dari kekuatan ilmu, kekuatan amal, kekuatan ikhlas. Ada yang tanya, ah, kenapa ulama zaman dulu kok begitu dahsyat pengaruhnya? Saya kira minimal tiga hal ini. Punya kekuatan ilmu, kekuatan amal, dan kekuatan ikhlas. Berkaitan dengan kekuatan ikhlas, hadirin, kita harus belajar untuk meyakini bahwa rizki kita bukan yang kita dapatkan. Rizki kita adalah yang bisa kita berikan. Setiap kebaikan sekecil apapun itu tabungan. Nabung terus kita harus punya bank amal soleh kita. Nabung di mana kita ada kesempatan, ada waktu, ada peluang. Tabung terus kebaikan kita. Nabung, nabung, nabung, nabung. Kerahkan segala daya upaya, nabung kebaikan. Dan Allah pasti menerimanya kalau ikhlas. Dan Allah akan membalasnya dengan waktu, bentuk dan cara yang sesuai dengan kebijakan Allah yang maha bijaksana. Maka mulai sekarang kita harus kuat ikhlas. Bagaimana kuat ikhlas? Kuat meluruskan niat mau apa nih saya lakukan ini. Saya lakukan karena engkau ya Allah. Saya lakukan karena engkau. Di jalan ketika sedang beramal ada yang muji. Tidak, tidak. Hanya engkau, hanya engkau ya Allah. Hanya engkau. Selesai beramal, lupakan, lupakan. Hanya engkau yang berbuat kebaikan. Bukan saya. Engkau lah yang berbuat. Engkau lah yang menitipkan rezeki ya Allah Bukan uang saya Bersedekah itu adalah karuniamu Engkau yang menitipkan rezeki Engkau yang mendatangkan kotak infak Ya Allah jangan biarkan saya ria ya Allah Kuat menjaga keikhlasannya Lupakan Lupakan kepada manusia Kalau mau tawasul amal Boleh berbicara kepada Allah tentang amal kita Kalau nggak begitu malu Tapi ikhlas tidak dihargai boten oh, nopo-nopo, jadi hargaan kenwae tak diterima kasih, namanya gue pikirin orang yang ikhlas merdeka orang yang paling berharap terjajah sengsara jadi gimana dong ah kalau saya sudah melakukan sesuatu nggak ada yang lihat. Allah maha melihat. Tapi mana nih nggak ada balasannya. Saudara sedekah berapa? 10 ribu. Berarti kan Allah minimal 100 ribu. Tadi di jalan saudara lihat musibah tidak? Iya. Saya lihat ada orang yang digigit anjing. Satu kaki oleh dua anjing. Saudara tahu tidak boleh jadi kalau saudara tidak sedekah yang dua anjing gigit kaki saudara. Balasan dari Allah tidak harus dalam bentuk uang, keselamatan, ketenangan, anak jadi pinter, suami jadi baik, istri makin soleha, yang nagih utang gak nagih-nagih. Eh itu juga karunia Allah. Yang tadinya pelatot pelotot tiba-tiba ya sudahlah lain kali aja bayarnya. Nah saudaraku sekalian Tapi ada satu kekuatan yang saya harapkan menjadi bonus dari per pertemuan ini Kita harus kuat menghadapi cobaan hidup ini Kuat, kuat saya harus kuat. Dan kata-kata kuat itu harus dihujamkan. Maaf. Saya diuji dengan kalau terlalu lelah jadi jerawat. Perkara kecil sebetulnya. Tapi menjadi besar ketika disuntik. Aduh, sakitnya. Jerawatnya saja sakit. Disuntik apalagi. Oh pada Padahal yang kecil. Kenapa jadi sakit? Karena mikirkannya mikirkan sakit. Duh pasti sakit nih. Aduh jerawat aja udah sakit. Tuh, tuh, tuh. Aduh bener apa? Aduh. Sekarang Alhamdulillah disuntik bisa tersenyum. Kenapa? Saya harus kuat. Kuat kuat ya Allah, kuatkan, sehatkan Allah. Ya. Kuat, kuat, kuat, hmm, kuat ah. Kuat, kuat. Kata dokter, tuh ah, tenang begini. Sugesti kita harus kuat akan mendatangkan karunia Allah kekuatan. Ana in the abdi bi aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kita akan kuat kalau kita yakin Allah menguatkan kita. Saudaraku yang baik, jangan mimpi hidup tanpa masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah. A'udzubillahiminasyaitonirajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan akan ditimpakan kepadamu sedikit yang membuat kita tercekam takut jadi bekal terjadi itu sesuatu yang membuat kita tercekam dan takut lapar kekurangan jiwa, harta, buah-buahan, wabashirin sabirin dan gembirakanlah orang yang sabar, yang kuat menghadapinya. Siapakah dia alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika dihantam hmm, kami semua milik Allah kembali kepada Allah. Mereka itulah yang akan mendapat keberkatan yang besar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah yang akan mendapatkan bimbingan Allah dalam menghadapi hidup ini. Oleh karena itu harus kuat menghadapi hidup ini. Tidak ada satu manusia pun tanpa cobaan. Semuanya dapat Wah enak ya Ibu mah gak ada cobaannya Ibu mana yang tidak ada cobaan Tolong acungkan tangan yang hidupnya tidak punya masalah Acungkan tangan yang hidupnya tidak punya persoalan Jelas dari depan ini Ini wajah-wajah bermasalah Makin tinggi pohon, makin kencang angin berhembus. Kalau A banyak masalah tidak. Doakan supaya saya kuat. Uh enak ya teh nini. Teh nini harus kuat. Makin tinggi, pohon makin kencang angin berhembus. Harus kuat pohonnya. Kalau tidak akan patah dan roboh. Wah kalau gitu saya mah tidak mau tinggi-tinggi. Ya itu juga cobaan ketimpa dari atas. Semuanya dapat ujian. Jangan takut. Setiap ujian sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satupun. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ingat ilmu ujian. SD ke SMP lewat ujian. SMP ke SMA lewat ujian. SMA ke perguruan tinggi lewat ujian. Mau lulus jadi sarjana ujian. Mau masuk S2 ujian. Selesai S2 ujian. Mau masuk kerja ujian. Kapan berakhirnya? Memang tidak akan berakhir. Dengan soal yang sama, ada yang nilainya A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang BO. bukan masalahnya yang berbahaya, sikap terhadap masalah. Mau dirobek kertas ulangannya, bisa tidak lulus. Harus kuat belajarnya, harus kuat berlatihnya, harus kuat menghadapi ujian ini. وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan Sesungguhnya bersama kesulitan Sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan Satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan Gelap gulitannya malam semakin dekat kepada siang. Bersabarlah. Kuat. Kuat. Malam harus kuat, bekal ada pagi. Siang harus kuat, bekal ada malam. Malam dinikmati bisa istirahat, siang dinikmati bisa nyari nafkah. Sehat sakit dua-duanya dinikmati, dipuji dicaci dua-duanya dinikmati, Lapang dan sempit dua-duanya dinikmati. HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Jangan gentar, jangan mundur, maju saja. Semuanya juga dalam kekuasaan Allah. Menjadi berat menghadapi masalah kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita. Merangsak terus. Mau lari kemana? Lari dari satu masalah pasti masalah yang lain. Hadapi saja. Kalau kita bergantung kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan yang bertawakal kepadanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, gigih mendekat kepada Allah, gigih menjauhi larangan Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesulitannya. Allah akan menjamin memberi rizki dari tempat yang tidak terdeteksi sama sekali. Dan Allah menjamin mencukupi lahir batin bagi orang yang hatinya tawakal bulat yakin kepada pertolongan Allah. Segalanya dalam genggaman Allah. Maka tidak ada alasan membuat kita lemah. Harus kuat, harus kuat. Saya harus kuat. Sebagai seorang suami saya harus kuat mengarungi hidup ini. Saya harus kuat mengatasi urusan rumah tangga. Saya harus kuat menghadapi masalah di lingkungan. Saya harus kuat menghadapi masalah pekerjaan. Saya kuat, kuat, kuat. Ibu juga begitu. Saya harus kuat, harus kuat. Para remaja, saya harus kuat belajar ini. Saya harus lulus, saya harus bisa dengan pertolongan Allah. Orang yang kuat tekadnya, kuat pula kemampuannya. Mau kemana lagi? Hidup memang seperti ini. Mau lari kemana? Mau jadi jin, Tidak diterima. Mau jadi kambing, Sementara lagi idul kurban kita masih enak dibanding nyamuk. Nyamuk cari makan jiwanya terancam. Stres. Dan yang mukul dia gede-gede banget. Kita ditonjok paling sebesar ini. Nyamuk yang nonjok, Masya Allah. Cari makan terancam. Lagi makan gak tenang tuh nyamuk. Berapa banyak nyamuk yang tewas ketika sedang mengunyah makanannya. Saudara bayangkan, saudara lagi makan di meja makan tuh. Selesai makan, keaman. Udah berat terbangnya. Yang ngejar lebih ganas karena merasa darahnya dicuri. Ini dinding merah-merah itu berarti baru selesai mencari nafkah Tewas Berbahagialah saudara tidak jadi nyamuk Maka kalau kita sedang menderita Ingatlah nyawa nyamuk Saudaraku sekalian Jangan pernah kalah oleh masalah Tidak ada masalah yang di luar dosis kita harus kita hadapi dengan gagah berani hidup ini. Seorang yang beriman gagah berani menghadapi hidup ini. Sakit hadapi dengan gagah berani. Dililit hutang hadapi dengan gagah berani. Karena tidak sanggup bayar harus dipenjara, masuk penjara dengan gagah berani. Ya, daripada di luar sengsara, di dalam dijaga Saya tidak mau masuk penjara. Tapi kalau itu harus terjadi, hadapi dengan gagah berani bertanggung jawab. Tidak sedikit orang yang masuk penjara dan menjadi mulia sesudah di penjara. Buya Hamka di penjara, Ibnu Taimiyah di penjara dan menghasilkan karya yang luar biasa, tafsir, karya-karya ulama lainnya gagah berani. Hadapi hidup ini dengan gagah berani. Bukan hanya untuk berperang gagah berani, tapi dalam mengarungi kehidupan ini. Apalagi kita sebagai lelaki, jangan cengeng, jangan lemah, harus gagah berani menghadapi hidup ini. Cari nafkah, tanggung jawab. Sebagai ayah, sebagai suami, tanggung jawab. Tidak ada kata untuk kalah dan menyerah dalam hidup ini. Itulah buah dari kekuatan iman dan itu yang membuat kita lebih baik dan dicintai oleh Allah. Kalau kita lakukan semua ini karena Allah. Saudara sekalian, jangan pernah menyerah menghadapi hidup ini. Segala-galanya dalam genggaman Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan uraian sederhana ini membuat kita semakin siap mengarungi hidup ini dengan kekuatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.